Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Lahaiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah taala, masih mengenai pantun atau puisi yang pertama. Apa lafaznya kemarin pantun atau puisinya? Naam tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah yaitu Naam dan ikutilah petunjuk yang namanya petunjuk adalah apa? Al-ilmun nafi'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa dinul haq adalah apa? Al-amal saleh. Naam. Kemudian wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Jangan kamu menjadi pelaku bid'ah Semoga engkau beruntung. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala qauluhu wala la taqu bid'iyan nahyun wal bid'iyyu nisbatan ilal bid'ah. Jadi bid'i ngam itu nisbah bid'ah. Hadal amal bid'iyyun. Amalannya adalah amalan bid'ah. Apa maksudnya ya? Jadi yaknya yak nisbah itu. Nah, bid'i maksudnya adalah bid'ah, nisbah kepada bid'ah. Nah, larangan. Wal bid'ah, apa sih bid'ah itu? Kalau antum jumpai bid'ah sesat, sesat di neraka itu bid'ah yang apa yang diinginkan? Enggak usah panjang lebar, enggak usah banyak debat. Otomatis yang diinginkan debat, yang diinginkan dengan bid'ah di situ adalah bid'ah secara istilah. Paham ya? Sebagian mereka jangan-jangan ini bid'ah secara bahasa. Nah, kita enggak bahas masalah itu. Kalau bid'ah secara bahasa, ya jelas enggak enggak apa? Enggak ada ancamannya. Karena bid'ah secara bahasa apa sih? Perkara yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Seperti sendok, eh, mobil, motor, pesawat, bid'ah enggak itu? Bid'ah secara bahasa. Karena dulu nggak ada. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah bid'ah secara istilah. Bid'ah secara apa? Istilah. Jadi nggak perlu panjang lebar, perdebatan sana kemari, langsung ngambil ke intinya. Wa kullu bid'atin dhalalah itu tidak mungkin Rasulullah menginginkan adalah secara bahasa. Paham ya? Nah, karena kalau secara bahasa masa sendok sesat. Mobil sesat, motor sesatan itu tapi yang diinginkan di situ adalah bid'ah secara istilah. Apa itu bid'ah secara istilah? Kita lihat. Wal bid'atu ma uhdisa fid din mimma laysa lahu aslun fi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu, perhatikan baik-baik. Bid'ah itu adalah semua perkara yang dibikin-bikin di dalam agama ini. Perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita gitu ada perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagian para ulama menambahkan yuradu bihi at-ta'abbud. Yang diinginkan dengannya adalah ibadah. Paham ya? Jadi orang itu ketika mengamalkan per perbuatan bid'ah itu biasanya anggapannya ibadah itu ya. Nah, barakallahu fiikum contohnya memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj. Itu mereka tanya ini apa, Pak? Ibadah. Paham ya? Itulah sebab sulitnya mereka untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sulit? Karena meyakini bid'ah itu adalah apa? ibadah. Berbeda dengan pelaku apa kemarin? Pelaku maksiat. Perhatikan baik-baik ya. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat masih saja apa? Masih dia bisa dikatakan mudah untuk kembali kepada jalan yang benar. Mudah untuk taubat. Karena pelaku maksiat itu enggak ada yang mengatakan maksiat itu ibadah. Paham ya? Haram Pak, khamr itu haram Pak. Mesti apa bilang khamr itu halal ibadah minum khamar. Ada yang ngomong itu Makanya orang pelaku maksiat lebih mudah untuk taubat. Tapi kalau pelaku bid'ah jarang sekali yang mau taubat kecuali dengan kehendak Allah taala. Kenapa? Karena sudah menganggap perkara bid'ah yang dia lakukan itu apa? ibadah. Pak, jangan peringati Maulid Nabi. Ini bid'ah enggak ada dalilnya ini. Mau siapa bilang ini ibadah nih Maulid Nabi ini. Kita mengenang jasa-jasa Rasulullah. Lahirnya Rasulullah kita kenang kembali. Kok dibilang bid'ah? Ngayal. Paham ya? Karena menganggap perbuatan bid'ah itu apa? Ibadah. Sehingga itu kembali susah. Untuk tarajuk susah, untuk taubat susah. Tapi kalau pelaku maksiat, eh, nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Nah, kalau pelaku maksiat bagaimana? Kalau pelaku maksiat, dia mengakui itu maksiat sehingga mudah untuk kembali dan bertobat. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din azani wasakumullah. Kita lihat di sini. Jadi bid'ah itu adalah kullu ma kita fid din Nah, min khairi dalilin syar'iyyin la min kitab wala min sunnah yuradu bihi at'abbud. Paham ya? Seluruh perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan tidak pula dari As-Sunnah yang diinginkan dengannya apa? At'abbud. Yang diinginkan dengannya adalah ibadah. Nah, barakallahu fiikum. Di sana ada pengertian bid'ah yang paling bagus. Kalau tidak salah disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Nah, intinya tidak jauh beda. Nah, barakallahu fiikum. Jadi semua perkara baru dalam agama yang menandingi syariat ini, nah kemudian apa? Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah yang diinginkan dengannya adalah ta'abud itu ibadah. Nah, kalau fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wallahu nahana an ibtida' fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membuat perkara bid'ah dalam agama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzarana min al-ibtida' fid din. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir, memperingatkan kita dari apa? dari perkara bid'ah dalam agama. Karena yang namanya bid'ah dan sunnah itu tidak apa? Tidak akan bertemu selama-lamanya. Al bid'ah na'am ma'as sunnah la taltaki abadan. Atau al bid'ah la taltaki ma'as sunnah abadan. Bid'ah dengan sunnah itu tidak akan bertemu sama selama-lamanya. Kenapa? Li'annal bid'ata ma'as sunnah kal kufri ma'al iman. Paham itu ya? Kalamnya siapa itu? Eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah semakna itu ya. Bahasanya bid'ah la taltaqim as-sunnah abadan. Bid'ah itu enggak akan bertemu dengan sunnah selama-lamanya. Kenapa? Li'annal bid'ata ma'as sunnah, karena bid'ah bersama as-sunnah itu bagaikan apa? Kal kufri ma'al iman. Bagaikan kekufuran bersama keimanan. Oleh karena itu sambungannya apa? Ahlus sunnah makrunun bil jamaah kama ahna ahlul bid'ah makrunun bil furqah fayuqal ahlus sunnah wal jamaah Kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Paham ya? Ahlus sunnah itu mesti diiringi dengan jamaah. Karena jamaah ini adalah mencocoki kebenaran maksudnya. Paham ya? Bukan banyaknya peserta bukan ya, mencocoki kebenaran. Dan sebagaimana ahlul bid'ah seringnya diiringi dengan furqah perpecahan. Oleh karena itu namanya ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana namanya sebaliknya apa? ahlul bid'ah wal furqah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Wallahu jalla wa ala yaqul maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Perhatikan baik-baik. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama apa? Agama Islam. Dan aku ridho dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Apakah ada agama selain agama Islam yang terima? Enggak ada. Paham ya? Enggak ada ya. Orang kalau mencari agama selain Islam justru malah gak diterima amalannya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Naam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya sedikit pun dan dia nanti termasuk orang-orang yang rugi. Karena agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah taala di sisinya hanya agama Islam saja. Dalilnya mana? Nam inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam saja. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala fadinu kamilun la yahtaju ila an tudhifa ilaih asya tastahsinuha Agama itu sudah sempurna, enggak butuh lagi apa? disandarkan kepadanya perkara-perkara yang menghias-hiasnya enggak perlu. Paham ya? Agama Islam sudah sempurna. Au tuqallidu fiha khairat. Nah, mimma laysa alaihi dalilun min kitabin au sunnatin li tataqarraba biha ilallah. Atau nah enggak perlu lagi eh, engkau taklid Nah, barakallahu fikum dalam agama Islam ini dengan yang lainnya dari perkara-perkara yang apa tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah yang tujuannya apa? Engkau untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Enggak perlu. Kal adkaril bid'ah seperti dikir-dikir bid'ah. Karena dikir-dikir itu enggak semuanya sunnah ya, ada yang bid'ah. Nah, barakallahu fikum barang siapa naam berzikir eh, setiap malam Jumat, naam berapa ribu kali maka dia mendapatkan keutamaan ini dan itu itu semuanya dalil seputar itu untuk pembatasannya itu na barakallahu fikum tidak ada dalil yang sahih. Paham ya? Kecuali yang dikecualikan yang ada ya ada. Seperti apa? Na barakallahu fikum zikir 33 kali tasbih, tahmid. Paham ya? Takbir. Yang seperti itu berarti ada dalilnya. Adapun yang enggak ada dalilnya jangan mengkhususkan. Nah, 5000 kali, 500 kali misalkan. Paham ya? Itu semuanya amal-amal bid'ah amalan-amalan fitnah. Tapi yang ada dalilnya seperti apa? Naam istighfar 70 kali, lebih dari 70 kali atau 100 kali, itu ada dalilnya. Paham ya? Yang ada dalilnya ya kita kembali pada dalil. Yang tidak ada kita tinggalkan. Nah, setelah orang meninggal dunia, baca Yasin, kemudian setelah itu baca apa? Baca Al-Fatihah. Naam berapa ribu gitu, paham ya? Mungkin sekian paham ya? Baca Al-Fatihah. Nah, enggak tahu membaca sebelumnya kumat kami terlebih dahulu. Kemudian setelah Al-Fatihah Nah langsung baca Al-Fatihah semuanya itu. Nanti diulang-ulang seperti itu. Enggak ada dalilnya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah. Wassalawatul bid'iyah dan juga salawat-salawat yang bid'ah. Ya salawat-salawat yang bid'ah pun juga harus kita hindari karena salawat-salawat itu ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Paham ya? Seperti salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud. eh, itu jangan dilalaikan itu. Itu bukan salawat bid'ah. Salawat bid'ah salawat seperti salawat Badriyah itu, tolak al-badru alaina atau salatullah salamullah atau rasulillah eh? ala yasin habibillah itu juga termasuk salawat yang bid'iyah enggak ada dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi salawat Ibrahimiyah ada dalilnya. Jangan sampai antum lupa salawat Ibrahimiyah itu yang antum baca ketika tasyahud. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Salawat Ibrahimiyah bagaimana lafadznya? Naam ahsanta barakallahu fikum hadzakumullah. Intinya upayakan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dalil Al-Qur'an was sunnah karena itulah yang bisa menyelamatkan karena agama Islam ini terutama amalan-amalan ibadah mabniyatun 'alal dalil dibangun di atas dalil Naam li'anal ibadata tauqifiyatun ay mauqufatun au ay mauqufatun 'inda dalil Al-Qur'an was sunnah dikarenakan ibadah itu adalah Naam tauqifiyah yang dibangun terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah nasallahu wa fiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah walhamdulillahirabbil alamin.